Dan ini adalah akhir dari dalil bab ini. Qala rahimahullahu taala wali muslimin an Jabir. Dan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir di sini kalian lihat di bawah. Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr ibni Haram al Ansari as Sulami. Ya, ini nama beliau Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al Ansari As-Sulami sahabiyun jalilun seorang sahabat yang mulia mukthirun ya seorang yang mukthir yang banyak meriwayatkan hadis Ibnu Sahabi dia adalah anak dari seorang sahabat jadi dia dan bapaknya adalah dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mata bil Madinah Jabir ini meninggal di Madinah Ba'da Sabi'in setelah 70 Hijriah Ya, yakni setelah tahun 70 Hijriah walahu arbaun wa tis'una sanah dalam usia 94 tahun. Ya, Jabir bin Abdullah bin Amr Al-Ansari ya, seorang sahabat, anak seorang sahabat ya. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Naam dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 70 Hijriah dalam usia 94 tahun. Kata Jabir, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala" Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laki Allah" Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Maknanya man mata Maknanya adalah barang siapa yang mati Ya meninggal Ya Nah wa huwa bihi syai'an ya. dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun ya dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik ya walaupun mungkin melakukan dosa-dosa yang lain ya mungkin dia melakukan dosa-dosa yang lain tetapi bukan dosa syirik maka kata Rasul dakhalal jannah dia akan masuk ke dalam surga Iya. Naam, dia masuk ke dalam surga. Naam. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Dakhala nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan La yusyriku bihi, dia mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, yakni lam yattakhid ma'ahu syarikan. Dia tidak pernah semasa hidupnya ya menjadikan sekutu bagi Allah. La fi uluhiyah, tidak dalam permasalahan ibadah, wala fi rububiyah, tidak pula dalam permasalahan rububiyah. Iya. Naam. Sedikit pun dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Ya, apakah syirik kecil ataupun syirik yang besar, sedikit ataupun banyak. Nah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Al makna ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita Ana mata ala tauhid Bahwasanya barang siapa yang meninggalnya di atas tauhid Faduhuluhul jannah maktuun bihi Maka maksudnya dia Masuknya dia ke dalam surga adalah perkara yang pasti ya. Barang siapa yang meninggal di atas tauhid dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala maka dipastikan dia masuk surga. Hanya saja, naam barakallahu fikum nanti terkait masih ada kaitan dengan dosa-dosa yang lain. Adapun dosa-dosa yang lain selama bukan kesyirikan, maka dia ada dua satu di antara dua keadaan. Apakah Allah maafkan? Ya. Dengan adanya syafaat dari Rasul, dengan adanya syafaat mungkin Nah barakallahu fikum dari amalan-amalan solehnya karena amalan soleh seorang hamba akan memberikan syafaat kepada nah pelakunya iya nah atau barakallahu fikum dengan kehendak Allah Allah ampuni dia atau kemungkinan yang kedua Allah masukkan dia ke dalam neraka hanya sebatas dengan kadar amalannya amalan jeleknya tadi nah, tapi tempat kembalinya kelak pasti di dalam surga Eh. Fa in kana sahiba kabiratin walaupun dia adalah pelaku dosa besar. Iya. Wa mata musiron 'alaiha dan dia mati dalam kondisi masih melakukan dosa tersebut, jadi belum sempat bertaubat. huwa tahta masyiatillah, maka orang yang seperti ini ada di bawah kehendak Allah. Fa in afallahu anhu dakhalaha, apabila Allah akan ampuni dia, Allah berkehendak untuk ampuni dia, maka dia akan segera masuk ke dalam surga. Awalan, ya. Wa illa apabila tidak demikian, yakni Allah tidak maafkan dosa-dosa dia itu, udziba finnar. Dia akan diadab ke dalam api neraka, summa ukhrija minha, kemudian dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini enam kondisi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahlut tauhid. Wa ana man mata ala syirkil akbar. Dan sesungguhnya barang siapa yang mati di atas syirik besar la yadkhulul jannata maka dia tidak bisa masuk ke dalam surga wala yanaluhu illa minallahi rahmah dan dia tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah nah wa yukhalladu finnar dan dia akan dikekalkan di dalam neraka naudzubillahi minanar Wa ingka nasirkan asgara dakhalan nar. Dan kalau seandainya syiriknya adalah syirik kecil dia akan masuk ke dalam neraka. In lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun. Apabila tidak ada amalan-amalan kebaikan dia, lakin la yukhalladu fiha akan tapi dia tidak akan dikekalkan. Dia tidak akan dikekalkan. Iya. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan atau korelasi hadis ini dengan bab anna fihi taglidha fin nahi sesungguhnya di dalam hadis ini ada taglid peringatan yang keras ya naam larangan yang keras dari kesyirikan mimma yujibu syiddatal khauf minhu ya peringatan yang keras yang naam mewajibkan kita untuk takut dari kesyirikan iya ma yustafadu minal hadis apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini yang pertama, wujubul khaufi minasyirki. Faidah yang pertama adalah wajibnya takut dari kesyirikan. Li'anna najata minan nar karena ya keberhasilan, keselamatan dari neraka ini disyariatkan bisalamati minasyirki. Disyaratkan ya dia harus selamat dari kesyirikan. Ya. Nah, keselamatan seseorang dari neraka ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia harus selamat dari dosa si syirik. Iya. Faedah yang kedua, annahu laisal ibratu bikasratil amal. Ini penting barakallahu fikum. Ini penting. Faedah yang kedua ini yang dijadikan ibrah, yang dijadikan pelajaran, ya tolak ukur itu bukan banyaknya amalan. Innamal ibratu bisalamati minasyirki yang jadi ibrah, yang dijadikan patokan, yang dijadikan pelajaran, naam adalah selamatnya seseorang dari kesyirikan. Banyak amal, tapi kalau tercampur dengan syirik, ini tidak berfaedah. Eh, karena Allah tidak mau mengampuni. Tapi apabila amalannya barakallahu fikum murni untuk Allah, ikhlas untuk Allah, tidak berbuat syirik, ini yang dijadikan sandaran, patokan untuk dia selamat dari neraka. Nah, tentunya orang yang selamat dari kesyirikan diiringi dengan amalan yang banyak lebih utama. Ya, lebih utama. Karena itu Allah mengatakan apa? Ketika Allah menjadikan kehidupan dan kematian ini, apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Alladzi ja'alal haya na'am tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling ba banyak. Tapi paling baik amalannya. Eh. Faidah yang ketiga. Bayanu makna la ilaha illallah. Penjelasan akan makna dari la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? annahu tarku syirki maknanya adalah meninggalkan kesyirikan wa ifradullahi bil ibadah dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Ini makna dari la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan dan memberikan ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kurbul jannati wan nar minal abdi. Hadis ini menunjukkan betapa dekatnya surga, demikian pula neraka dari seorang hamba wa annahu laisa bainahu wa bainahuma ilal maut sesungguhnya tidak ada jarak antara seorang hamba dengan surga atau neraka kecuali kematian mati dia habis dia umurnya di dunia ini maka tempat kembalinya satu di antara du, dua surga atau neraka eh yang kelima fadilatu man salima minasyirki yang kelima adalah keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan keutamaan seorang yang selamat dari kesyirikan. Dia akan masuk ke dalam sur surga. Wallahu alam bisawab. Ini pelajaran kita yang pertama sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam.